Fa'ala hadza yakunu aslu wala. Maka dengan ini asalnya adalah wala fa ubdilatil waw hamzah. Aw yuqal wila. Nah, yakunu aslu wila. Fa ubdilatil waw hamzah. Waw yang diganti dengan hamzah situ. Nah, jadi ilah. Kama qalu fi wisah. Mana wisah is ya, safe. Wisah asah nah seperti wawisadah asada, bantal wisadah asnya adalah asada, wisah asah Faqala Razi wa inna mustaq min alihat ila fulan. Razi mengatakan katakan adalah asalkan daripada alihat fulan. Esa eh, kanat ilaih. Jadi bergantung kepadanya atau menaruh menaruh perhatian kepadanya. Nah, falukun falukul la taskan illa ila zikri Biasanya akal itu tidak akan bisa tenang kecuali dengan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa tenang kalau tidak punya sembahan Wal arwahu la tafrahu illa bima'rifatih dan juga ruh-ruh tidak akan bergembira kecuali dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-kamilu al-itlaqi duna ghairihi. Karena dia adalah zat yang sempurna secara itlak, mutlak paling sempurna yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Allah taala ala bidzikrillah dan ingatlah berzikir dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wakila min laha yaluh idha sebagai Sebagian mengatakan jadi laha yaluh idah ihtajaba. Tertutupi di situ atau terselubungi. Wakila istiqaquhu min alih alihal fasil ida wali abi ummihi jadi kalau sudah cintai ibunya al makna annal ibad ma'luhun mau nam mauli'un bitadarru ilaih fi kullil ahwal dan bagaimana pengertiannya bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru dengan mengadakan ketundukan kepadanya di setiap saat, setiap waktu untuk satu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wakila mustaq alih ar-rajul ya'lah. Jadi sebagian mengatakan ini mustaq diambil dari kata perhatikan perhatikan perhatian ya sebagian Dilihat bukunya. Idza fazi'a min amrin nazala bihi. Jadi kalau ada kalau datangnya suatu perkara nah yang mengenai dirinya fa'alihah ay ajar melindunginya fal mujir li jami'il khalaik min kul madar huwa Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi dari nam semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah Dikaulihi ta'ala wa huwa yujiru wa la yujalu alaih Dan ialah zat yang melindungi dan tidak dilindungi Nah, jadi Allah yang melindungi dan tidak butuh perlindungan. Wawal mun'im dan juga zat yang berikan nikmat. Dikaulihi ta'ala <coughs> wa ma bikum min nikmatin Allah dan setiap nikmat yang nah terdapat pada diri kalian itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. wahwal mut'im ayatan yang nah memberikan makan liqaulihi ta'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am ilahi zat yang memberikan makan dan tidak diberi makan nah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi soal sekarang Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak makan Dan tidak diberi makan ini sifat yang sempurna au nam sifatun kamil au nakis enggak umam Anda, Hah? kamil, sifatun kamil. kalau Allah adalah zat yang memberi makan dan tidak diberi makan adalah sifat yang kamil, yang sempurna. Kalau Banu Adam yang tidak makan. Nah, kemudian memberi makan. Sudah hamba yang tidak makan. Kamil atau nakis? Nakis. Nah, ini sifat yang kurang. Kalau tidak mau makan, pertanda mau kemana? Seorang hamba. Nah. Jadi zat yang berikan makan dan tidak berikan makan. Wawal mujid dan dialah zat juga yang mengadakan. Dikaulihi ta'ala kul kulum min indillah. Katakan Muhammad semuanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa razi annahu ismun alam mustaqun al-batta. Ini adalah ism alam, al razi memilih ini. Kalau wa huwa qaul Khalil wa Sibawi wa aktsarul usuliyyin al Nah, ini pendapat Khalil Subawai dan mayoritas usuliyun fuqaha adalah mustaq. Kemudian yang lainnya summa akhadha sadil ala dzalika wujuh Nah, kemudian di antara mereka hmm, menjadikan dalil bahasanya dari dari beberapa sisi minha anna laukan mustaqon Naam, lashtaraka fi makna kathirun, maka akan berserikat makna yang banyak. Ini orang-orang mengatakan nam itu tidak mustad. Wa minha anna baqiyatal asma tudkar sifatlah. Dan darah juga ya, sisa daripada nama-nama itu akan disebutkan dalam sifatnya. Atau bagi sisa yang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taqulu maka kamu katakan Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Nah, seharusnya begitu. Nah, bukannya satu Allah. Padahal annahu laisa mustaq ini menunjukkan bahasanya tidak mustaq. Tidak ada asal katanya. Qala fa amma qawluhu ta'ala Naam al-azizil haq. Naam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil hamidillahi, ini adalah qiraat jumhur Nah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratal azizil hamidillahi alladzi lahu ma bis samawati. Ya, pakai Allah, nah. Allah di sini, pakai kasrah. Adalah kalau jumhur. Adalah pakai Allahu al istinafiyah adalah karena Nafi' wa bin Amir wa bin Ja'far. Nah yang pakai Allah al-qira'ah al-jar membaca dengan kasrah ini surah Ibrahim faja'ala dzalika min babi atfil bayan ini masuk bagian dari atf bayan amin qauluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samia Jadi apakah kamu mengetahui bagian nama yang lainnya? Nah, Fafil istidlal bihada ala kauni hadal ism jamidan ghair mustaq nadar. Dan dengan dalil-dalil yang tadi menjadikan dalil seperti ini tadi bahwasanya nama-nama Allah SWT itu ada dan nama Allah itu adalah jamid tidak ada asal kata itu nador kalau ada Imam Ibn Katsir mengatakan nador menunjukkan apa ini jarh atau ta'dil Sejarah tidak menunjukkan tentang kelemahan. Wallahu alam dan Allah yang lebih mengetahuinya. Yang rajih bahwasanya Allah itu mustaq au jamid. Mustaq au jamid? Nah, mustaq. Nah. Alihaya lahu ilaha tawailah ilah wa Pema'luh Yang diibadahi Nah <coughs> Dan ini adalah pendapat jumhur Nam ahli lain Nah Ini mungkin anak kecil belum mampu untuk melihat seperti ini Agak rumit Nah Baik, sebelum kita lanjutkan nanti kita berikan tambihan. Jadi bagi anak-anak ini supaya dia merajaan untuk sore ditambah. Karena sore tidak ada waktu makan. Saya lihat sore banyak lari-lari. Jadi istirahat sebentar. Nah, pagi hari standby sampai jam 6. Diperkirakan jam berapa? Makan cepatnya jam berapa? Dan mungkin setengah tujuh baru keluar. Sebenarnya standby di masjid, tinggal di masjid. Nah, alhamdulillah tempatnya sudah agak luas. Kalian bisa meroja di sana, dan di sana. Nah, dan kamar-kamar dikunci. Tidur kalau sakit tidurnya di ruang nah tempat sakit sana yang sakit Nah, kemudian tasmi saya lagi juga masing-masing membantu ya, karena tugas kita bersama. Yang menasmi itu harus perhatian kepada yang ditasmi. Hendak setoran ditanya, kenapa hendak setoran? Ditanya. Nah, wallahu fi abdi maka abdu fi auni akhi, Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya kalau hambanya tadi memberikan pertolongan kepada saudaranya Allah akan berikan pertolongan di situ. Ditanya, ini kenapa tidak tasmi? Nah, jangan sampai setelan terserah, nah setelannya terserah. Jangan begitu. Usahakan ini tahun yang baik. Kalau pernah tasmiknya cukup banyak dibuat sekali setelan sehari. Nah, jadi harus dua kali. Sekali ya setoran cukup banyak dengan pakai hadir bacaan dengan cepat nah, kalau memang penyalitas tasmi banyak nah, supaya tidak nah, kalau memang mampu tasmi dua-dua tapi kalau tahsin tidak bisa tahsin untuk berbagi bacaan itu harus satu persatu beda dengan nah rojah mungkin dua-dua bisa tapi kalau tahsin kadang seorang dibutuhkan berulang-ulang untuk membetulkan kesalahan. Nah, ya sebagian ikhwah juga tidak perhatian bagaimana bacaan muridnya. Ya, panjang pendeknya tidak perhatikan. Nah, ini kalau sudah hafal sulit dibetulkan. Nah, dulu yang kita tidak perhatian ada anak-anak yang masih nah, salah dalam Nah, bacaan panjang pendeknya gunnah ikhfa tidak perhatian sama sekali. Nah, lagi tegur sudah lupa lagi, tegur lupa lagi terus begitu. Kalau sudah melekat, melekat tadi hafalannya sudah melekat. Kita masih ingat. Nah, bagaimana kesalahan ketika kecil. Orang-orang di sini dulu biasa baca surah An-Nur. Allah nurus samawati wal di sini. Satu ayat ini aja Nah, kemudian berhenti pada sajaratim mubarakah. Padahal masih ada zaitunah. La syarqiyah wa la gharbiyah di situ. Berhenti pada sajaratim mubarakah. Demikian berhenti yang tidak boleh. Nah, berhenti berhenti pada sajaratim mubarakah bin zaitunah. Begitu. Yang sampai belum sempurna. Nah, sifatnya Nah, manutnya belum sempurna sudah berhenti seperti innallaha huwas sami. Enggak diteruskan, al-alimnya diteruskan. Ini sering keliru. Padahal ini hafalan ketika masih kecil yang sering mendengarkan. Nah. Jadi bacaan imam sangat berpengaruh juga. Yang masih kecil sering mendengarkan demikian ternyata salah. Juga ketika membaca Al-Baqarah Nah, sampai pada ayat Allah waliyul ladina amanu yuhju min adulumati dan nur. Nah, ini banyak salahnya sehingga kita terbawa juga. Nah, diharapkan nah, memperhatikan tasminya bagaimana anak-anaknya atau teman-teman yang ditasmi. Kalau enggak tasmi ditanya, kalau ngantuk dijewer. Nah, diperhatikan. Nah, itu kalau yang ditasmi ini kecil, atau suruh dia nasihati atau suruh berdiri aja suruh berdiri suruh berwudu nah kalau bandel bisa dijewer kalau tidak bandel suruh wudu aja atau suruh berdiri nah ada sebagian yang tidak tasmi kartu aja tidak punya ini kartu ini penting karena ini tidak bisa diketahui nah kemajuan kemundurannya juga nah ini tidak masuk beda ini biar nah perbaikan dan anda lihat juga di mahat mahat itu ada sistem demikian ditulis sampai mana ya untuk lebih perhatian jadi bukan ini istilahnya ada baru dalam agama bukan karena mereka juga membatasi di zaman para sahabat yaqrauna khamsatan enam hamsa hamsa mereka membaca dengan lima ayat lima ayat di zaman sahabat tahdid demikian Nah, kemudian juga diantaranya para imah seperti Syobah khatam Al-Quran ditulis. Nah, sudah khatam sekali, dua kali, sampai ribuan kali ditulis semuanya. Nah, sudah berapa amalan yang dilakukan? Nah, sudah khatam seumur hidupnya berapa kali? Nah, bukan umurnya hari ulang tahun diingat, tapi nah ibadahnya tidak ingat sama sekali lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak maksiatnya? Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, jadi sore akan nanti tinggal setengah jam aja dari maghrib baru keluar. Ini terlalu lama nanti terbuang-buang waktunya. Kalau anak-anak dibiarkan tidak di tinggal di masjid itu pasti main. Nah, nggak ada istilah mandiri saya lihat Perhatikan jadi setengah jam sebelum maghrib Karena berubah-ubah waktunya Karena maghribnya jam 6 misalnya Berarti setengah 6 baru keluar Kalau maghribnya jam setengah 6 Di jam 5 baru keluar Nah karena makanya batal insya Nah Ya Alhamdulillah sudah nah, Luas masjidnya ya, terutama yang kecil yang belum bisa mandiri ya tinggal di masjid yang lainnya juga begitu lihat juga yang ABG ABG dan ABB ini nah ini masih belum bisa mandiri banyak mainnya nah ini kalau sudah terbuang waktunya tidak bisa kembali waktu itu Ustaz Azhari di Aceh Aceh berapa lama di Yaman sekarang di Yaman lagi kan di Yaman rencana mau lama nanti apa kelas dua belajar di masjid jadi dia ini jadwalnya ada tempat-tempatnya sendiri Bolehkah kami membuat kartu santri sebagai tanda pengenal jika tersesat? Ada sesat tanya orang, nggak perlu pakai KTP pondok nah terus pakai apa pakai gambar dan segalanya cukup kalian bikin KTP selesai nah tersesat saya dari pondok Sampung selesai nah. Sampung mana Sampung Pelawasan Insya Allah ketemu nah, nah atau dekat jamaah tablik di Boros sana nanti dikembalikan ke sini Insya Allah Sudah adakah jawaban dari saya tentang mahram? Berkaitan dengan banyak juga orang-orang yang tak punya mahram, ini adalah jawaban dari Yaman. Maka tinggal di Ma'had. Tinggal di Ma'had sampai Allah mudahkan dapat jodoh. Nah. Bagian tak punya mahram. Nah, siap-siap aja nanti akhwat nanti yang tak punya mahram ini untuk nikah. Nih. Jadi ya, terutama orang lain sendiri dan sebagainya ini tidak keluar-keluar lagi nah belajar di pondok yang tidak punya mahram nah kalau dia sendiri sudah kadung di sini nah itu jawaban yang terakhir dari uh, berita dari arah Abarkom baru tadi yang tiba jadi yang sudah terlanjur tiba di Damat dari luar negeri yang tidak punya mahram sudah tinggal di situ tinggal di Deman sampai Allah mudahkan datang jodoh nah bisa menikah mafhum nah. tabilah nah.